السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أحبائي الكرام في هذه الجلسة الطيبة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, yang sama kita cintai dan sama kita muliakan dan semoga senantiasa diberkahi setiap langkah perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya dan rombongan yang datang dari Jakarta bisa bersilaturahmi yaitu di desa Klenhang Sari wabil khusus di Musola Sabil Rasyad yang mana secara rutin guru kita Ustaz Luqman Hafizahullah Ta'ala wa membimbing masyarakat, mengajarkan kepada umat eh, tentang apa-apa yang semestinya diajarkan mengikut daripada tuntunan Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya datang tidak sendiri, saya didampingi dengan Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis Beliau adalah wakil ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam di Jakarta. Dan saya juga didampingi oleh Al-Habib Hussein bin Alwi al abtad dan juga masih ada Ustadz Ilham Rizal dan tadi saya dijemput oleh Habib Abdullah Maulana jawilah dan kawan-kawan dari tempat ini Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Nah, Ibail Kiram pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya ingin mengingatkan diri saya dan ingin mengingatkan saudara-saudara saya, kaum muslimin dimanapun Anda berada, wabil khusus di desa yang kita cintai ini, yang jauh dari hiruk pikuk kota, yang jauh daripada kebisingan kota besar. Tapi sungguh pun demikian di sini nilai-nilai agama tumbuh dengan subur, ketenangan dan kedamaian mudah-mudahan itu menjadi keberkahan tersendiri untuk kita semua. Dan yang ingin saya ingatkan adalah bahwa di dalam beramal, di dalam beramal ada syarat untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya ingatkan bahwasanya di sana ada tiga syarat mutlak yang mesti ada dalam amal perbuatan seseorang agar bisa amal tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika satu saja syarat ini tidak dipenuhi, maka amal perbuatan tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama dari suatu amal baik agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah si pelaku harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bagaimana amal seseorang itu bisa diterima oleh Allah? Syarat pertama, yang melakukan amal tadi harus beriman kepada Allah. Kalau dia tidak punya iman kepada Allah, sebagus apapun amalnya, tetap tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala man amila salihan min dakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi Allah menyatakan barang siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki maupun perempuan. Wahuwa mu'min. Jadi man amila solihan min zakarin aw unsa wahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Jadi barang siapa dari ada orang berbuat amal baik, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukmin. Jadi Allah sebutkan wa huwa mukmin dan dia beriman. Maka Allah jadikan kehidupannya sebagai kehidupan yang baik. Jadi kalimat wa huwa mukmin itu menjadi syarat. Kalau dia beramal soleh tapi dia tidak mukmin, maka Allah tidak akan terima dia punya amalnya. Oleh karena itu, amal baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir sebesar apapun tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan membuahkan pahala di akhirat sana serta tidak akan pernah bisa membebaskan mereka dari jeratan api neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka tidak punya iman. Jadi iman itu syarat yang pertama. Makanya kita beruntung. Kita yang hadir di sini, alhamdulillah di dalam hati kita, jiwa kita masih ada iman. Terlepas daripada pembicaraan kadar iman kita. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah, ada yang imannya tebal, ada yang imannya tipis, terlepas daripada soal kadar iman, setipis apapun, setiap orang Islam tetap dinilai punya iman. Sehingga dengan demikian, setiap orang Islam sudah punya syarat. Sudah punya syarat untuk amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, syarat yang kedua. Syarat yang kedua, setiap amal perbuatan dari seorang mukmin hanya akan diterima oleh Allah kalau amal itu dilakukan dengan ikhlas. Itu syarat yang kedua. Kalau tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengikhlaskan seluruh amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Allah firmankan dalam surat Al-Bayyinah. Faqala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Jadi Allah nyatakan tidaklah mereka itu para hamba Allah diperintahkan oleh Allah kecuali hanya untuk mengikhlaskan agamanya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersikap hunafa, bersikap lurus, benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita tidak diperintahkan oleh Allah kecuali hanya untuk mengikhlaskan semua ibadah kita, amar perbuatan kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu dalam satu hadis yang cukup panjang Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita bahwa nanti di hari kiamat ada kejadian yang patut menjadi pelajaran buat kita. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam nanti di hari kiamat ada beberapa golongan manusia saudara yang semula merasa yakin, bangga akan masuk surganya Allah, ternyata justru berbalik Allah tidak masukkan dia ke dalam surga. Di mana Nabi bercerita nanti di hari kiamat ada golongan saudara orang-orang kaya. Nah, mereka dihadapkan di pengadilan Allah kemudian ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepadanya selama hidup di dunia, termasuk harta benda kekayaannya. Sang hamba tadi mengakui kalau nikmat-nikmat tersebut begitu berlimpah sebagai pemberian Allah. Lalu si hamba ditanya untuk apa dia gunakan harta benda yang dikaruniakan oleh Allah. Dengan bangga sang hamba mengatakan, Ya Rob, semua harta benda itu aku infakkan di jalanmu. Jadi didermakan untuk dakwah, didermakan untuk berbagai macam kebajikan. Ya, kenapa dia begitu bangga? Karena dia yakin kalau dia akan masuk surga dengan amalnya tersebut, saudara. Tapi apa yang terjadi? Allah punya jawaban. Allah mengatakan kepada sang hamba, kaca peta, dusta kau. Dusta kau. Bukankah dulu ketika engkau di dunia, saat kau berderma menginfakkan hartamu, membantu orang miskin, membantu aneka ragam kebaikan, kau punya niat, liukol annaka zahid, Engkau punya niat supaya kau dibilang dermawan. Supaya kau dibilang orang baik. Kecil, kata Allah. Dan ketika kau hidup, kau sudah disebut dermawan orang-orang di sekitarmu. Bahkan sampai kau mati, orang sebut kau orang dermawan, orang baik. Orang yang suka membantu orang lain. Bukankah itu kau punya niat? Kan itu kau punya niat, aku sudah berikan yang kau punya niat? Adakah ketika itu kau punya niat untuk mencari ridhoku? dah, kata Allah. Dusta kau. Si hamba tidak berkutik, sudah. Karena Allah maha mengetahui. Allah itu alimun khabir. Dia gak bisa berdusta di hadapan Allah. Ternyata memang saat dulu dia beramal, dia tidak pernah punya niat ikhlas mencari ridha Allah. Niatnya supaya dibilang baik sama orang niatnya supaya disebut dermawan. Karena niatnya supaya disebut dermawan, Allah sudah kabulkan. Jadi di akhirat dia nggak berhak minta surganya Allah. Karena dia tidak pernah niat untuk mencari ridha Allah agar masuk ke dalam surganya Allah. Akhirnya orang tersebut dijebloskan ke dalam neraka. Masya Allah, ini amalnya udah banyak. Udah mengorbankan harta begitu banyak. Gara-gara nggak ikhlas, Allah nggak masukkan ke surga. Lalu bagaimana? Udah nyumbang dikit, nggak ikhlas lagi sudah. Lebih parah lagi. Udah nyumbangnya sedikit, nggak ikhlas. Merasa bangga, yakin masuk surga. Inna lillahi inna lillahi. Ini jadi pelajaran buat kita. Ini yang nyumbangnya udah banyak. Gua korbanin kekayaannya. Buat infak di jalan Allah. Gara-gara tidak ikhlas, Allah Ta'ala Allah tidak terima. Sudah. Terus ada golongan lagi yang kedua. Diceritakan oleh Nabi alaihi wassalam. Golongan yang kedua ini adalah golongan orang alim, qari. Golongan ulama, golongan orang yang punya ilmu, sudah. Di pengadilan Allah ditanyakan tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada dia. Allah tunjukkan dan si hamba mengakui kalau nikmat-nikmat tersebut sudah diterimanya di dunia sebagai karunia Allah. Lalu ditanya, termasuk nikmat ilmu yang Allah berikan kepada dia. Untuk apa itu ilmu digunakan? Dengan bangga dia katakan ilmunya diamalkan. Dia ajarkan kemana-mana itu ilmu ke orang lain dia pergi ke sana, pergi kemari, dakwah ke sana, dakwah kemari. Dia sebarkan itu ilmu, bangga. Dan dia yakin dia akan masuk surganya Allah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Allah menjawab kepada sang hamba, kadabta. Dusta kau. Bukankah dulu, dulu ketika kau berdakwah, kau mengajar menyebarluaskan ilmumu, liyukol annaka qari Anak alim. Engkau itu punya niat supaya kau dibilang ulama, kiai, ustaz besar, kori yang ngerti Quran dan hadis. Bukankah itu kau punya niat? Ketil. Orang di sekitarmu sudah menyebutmu sebagai orang alim. Ulama besar. Yang kau niatkan sudah aku berikan. Apa pernah dulu Ketika engkau menyebarkan luas ilmumu, kau niatkan untuk mencari itu, untuk masuk ke dalam surgaku, dan dusta kau. Jadi tegur Allah, jadi ternyata dulu, dia memang berilmu, dia memang ulama. Ketika dia berdakwah ke sana kemari menghabiskan waktunya, diamalkan ilmunya, diajarkan kepada orang lain. Luar biasa dia punya amal. Tapi sayang, sejuta sayang, niatnya hanya supaya disebut ulama, supaya dihormatin. Saudara, niatnya hanya supaya disebut kiai besar, supaya dihargai orang. Tidak pernah punya niat untuk mendapat dari Allah. Nah, karena niatnya supaya disebut ulama besar, Allah kasih. Waktu dia hidup, orang-orang sebut dia itu ulama besar, itu orang pinter, itu orang alim, sedunia kenal dia. Tapi dia tidak pernah niat untuk dapat ridho Allah. Akhirnya dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Coba lihat saudara. Ini ulama ilmunya banyak. Amalnya banyak. Gara-gara nggak ikhlas. Allah nggak terima. Nah kalau yang amalnya banyak nggak ikhlas, Allah nggak terima. Eh ada orang udah amalnya sedikit, ilmu nggak ada, nggak ikhlas lagi. Lebih parah lagi dia. Jadi sebetulnya di sini yang diperlukan itu bukan soal sedikit atau banyaknya amal, yang diperlukan ikhlas atau enggak ikhlas, sudah. Makanya dalam Al-Quran kan Allah sebutkan ayyukum ahsanu amala. Bukan aksaru amala. Bukan di antara kamu yang amalnya paling banyak. Bukan. Ahsanu amala. Yang amalnya paling bagus. Yang paling bagus itu ialah yang paling ikhlas. Nah, ini pelajaran buat kita, hati-hati. Kalau ulama aja yang amalnya banyak, ilmunya banyak, keliling dunia menyebarkan ilmu, bisa masuk neraka jahanam, nggak diterima amalnya gara-gara nggak ikhlas, apalagi yang bukan ulama. Syaratnya sebetulnya eh ikhlas. Walaupun bukan ulama, walaupun amalnya dikit, walaupun ilmunya tidak seberapa, tapi kalau dia ikhlas, dia yang terbaik, dia yang diterima oleh Allah, dia yang dimasukkan dalam surganya Allah. Subhanallah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, mari kita berpikir bukan amal banyak, ikhlas. Amal kita dikit, tapi ikhlas. Ilmu kita dikit, tapi ikhlas. Kita nggak dikenal orang, nggak apa-apa, tapi ikhlas. Ikhlas. Itu kunci mendapat ridha Allah. Untuk masuk ke dalam surganya Allah. Setelah itu Nabi tambahin lagi, ada lagi satu golongan yang ketiga. Golongan siapa yang ketiga? Golongan para syuhada. Orang-orang yang ketika hidup di dunia dia jihad sampai mati bersimbah darah membela Islam, saudara. Kalau kita di dunia kita sebut syuhada, orang yang mati syahid, saudara. Nah, orang ini dihadapkan di pengadilan Allah. Allah tunjukkan kepada dia nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dia akui. Kemudian ditanyakan kepada dia untuk apa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu kau gunakan ketika di dunia. Dengan bangga dia mengatakan, Ya Rob, itu semua nikmat aku gunakan untuk berjuang di jalanmu. Aku lawan musuh-musuhmu sampai aku mati bersimbah darah di dalam membela agama. Dia bangga, dia yakin kalau dia bakal masuk surga, saudara. Tapi apa Allah jawab kepada orang tadi? Kata besar, dusta kau. Bukankah dulu ketika kau angkat, kau punya senjata, kau perang melawan musuh-musuh Islam, Kau bunuh mereka sampai kau gugur bersimbah darah. Bukankah kau punya niat ketika itu? Yaitu an yukor anakajari. Supaya kamu disebut pemberani, jagoan, pahlawan, mujahid, orang hebat. Bukankah itu kau punya niat? Ketil, kata Allah. Sudah disebut. Begitu kau mati, orang-orang sebut kau pahlawan. Kau pejuang. Kau mujahid. Kau suhada. Apalagi? Itu yang kau punya niat, Allah sudah berikan. Apa pernah dulu ketika kau mengangkat senjatamu melawan musuh-musuhku dengan niat mencari ridhoku? Untuk masuk ke dalam surgaku, kagak. Yang kau punya niat sudah aku berikan, kau tidak dapat bagian lagi di akhirat ini. Akhirnya orang tersebut dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat saudara, ini amal jihad bukan amal main-main. Ini amal jihad, amal mengorbankan nyawa, saudara, amal besar, amal hebat, amal dahsyat. Tetap Allah tidak terima. Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kuncinya sekali lagi tuh, kalau mau amal diterima yang ikhlas, yang jadi ulama ikhlas, yang jadi pejuang ikhlas, yang jadi orang kaya ikhlas. Nah, yang nggak punya apa-apa pun tetap wajib ikhlas. Ikhlas itu kunci, saudara. Nah, kemudian selain itu juga saya ingatkan, ikhlas itu pembangkit semangat. Ikhlas itu pembuka pintu kesulitan. Orang sulit ingin melakukan sesuatu, tapi kalau dia ikhlas, Allah bukain jalan. Allah bukakan jalan. Enggak, enggak ada kata yang sulit untuk berjuang di jalan Allah. Enggak ada kata sulit untuk mengamalkan segala perintah Allah. Kuncinya ikhlas. Orang kalau ikhlas, yang berat jadi ringan. Orang kalau ikhlas, yang sulit jadi mudah. Orang kalau ikhlas, yang tadinya bosan jadi enggak bosan. Orang kalau ikhlas, saudara hanya mencari ridho Allah, dia tidak peduli dipuji ataupun dicaci maki orang. Bagi dia sama. Nah, sebab saudara Al Imam Al Ghazali radhiyallahu taala anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin dan beberapa kitab lainnya seperti Minhajul Abidin menyebutkan ciri-ciri orang ikhlas di antaranya kalau dia beramal enggak nambah karena dipuji, enggak berkurang karena dicela. Jadi kalau orang lagi amal baik nih, begitu dicela dia jadi malas, Nah, itu tanda dan ayat Ada orang dia beramal, begitu dipuji, wah baru dia tambahin itu amalnya. Itu tanda Orang kalau lihat mau dipuji, mau dicela, gak ada pengaruh. Dia ikhlas karena Allah. Dan kalau orang ikhlas, dia hidup tanpa banyak keluhan, ya saudara makin ikhlas seseorang kepada Allah, makin tidak ada keluhan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Saya kasih contoh. Sejarah sahabat Nabi. Dulu ada seorang sahabat Nabi bernama Sayyiduna Khalid Dukul Walid Radiyallahu taala anhu. Khalid Dukul Walid begitu dia masuk Islam dia bela Nabi saudara selalu diberikan oleh Allah kemenangan hampir di setiap medan perang Sampai-sampai Nabi juluki Khalid Abdul Walid saudara yaitu Saiful min Suyufillah salah satu pedang daripada pedangnya Allah. Makanya julukan Khalid Abdul Walid itu Saifullah pedangnya Allah. Kenapa? Berani, gagah, berkah. Allah berikan kemenangan di setiap medan perang. Begitu Nabi wafat, alaihi salatu wassalam, naiklah sebagai khalifah pertama Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh Abdul Walid tetap digunakan oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai panglima perang, saudara. Begitu Sayyidina Abu Bakar wafat, naik Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Di sini terjadi peristiwa menarik. Apa peristiwa yang menarik? Khalid dipecat sama Sayyidina Umar, saudara. Dipecat oleh Sayyidina Umar. Padahal Khalid bin Walid korupsi enggak, males enggak, salah enggak, enggak ada salahnya. Tahu-tahu diberhentiin. Yang menarik, Sayyidina Umar bikin surat pemberhentian Khalid. Diganti oleh sahabat yang lain, sudah. Ketika itu, sudah. Khalid sedang memimpin perang. Rangkap ini utusan untuk menemui Khalid di medan perang. Diberikan itu surat bahwa Khalid untuk Walid diberhentikan sebagai panglima perang menjadi prajurit biasa. Bayangin dari jenderal turun jadi kopral. Bayangin sudah. Tapi apa yang terjadi begitu Khalid menerima surat tersebut? Apa jawabnya? Sam'an wa ta'ah. Khalid dengar dan kored taat, saudara. Enggak, enggak protes. Beliau terima. Dan yang menariknya lagi, di perang-perang berikutnya, begitu Khalid ikut menjadi prajurit, ternyata semangat tempur Khalid tidak berkurang. Kalau orang sekarang bagaimana? Dari jenderal jadi kopral. Saya mau tanya, jujur aja di zaman sekarang, kira-kira pada protesnya. Oh, protes. Ada lebih semangat berjuang. Oh, enggak, ngancem awak. Saya berontak. Nah. Sekarang kan begitu, saudara. Jadi jenderal jadi kopra. Oh, berontak angkat senjata, saudara. Oleh enggak. Diberhentikan. Tongkat komando diberikan kepada penggantinya. Kau jadi panglima, aku menjadi pasukan. Dan semangat tempurnya tidak berkurang. Tetap semangat bertempur di jalan Allah. Ini ciri orang yang ikhlas, saudara. Mau di depan, mau di belakang, mau jadi pemimpin, mau jadi pengikut, dia ikhlas karena Allah. Subhanallah. Tapi kalau orang mau jadi pemimpin, nanti senang. Haji orang jadi pengikut nggak mau, ah itu nggak ikhlas. Orang yang ikhlas jadi pemimpin dia semangat, jadi pengikut tetap semangat. Itu orang ikhlas, saudara. Kira-kira jelas ya? Paham kan semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itulah Khalid Qutbul Waris. Kenapa Khalid tutul Waris kok bisa punya keikhlasan luar biasa? Begitulah cara Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya. Makanya sekarang ini kalau kita berjuang menegakkan Islam mesti siap. Mau ditaruh jadi di depan boleh, mau di tengah boleh, mau di belakang juga ridho, saudara. Yang penting kita bagi-bagi tugas. Bagaimana di Islam itu ya. alhamdulillah. Yang ketiga, saudara. Syarat diterimanya amal soleh yang ketiga tidak lain dan tidak bukan amal perbuatan yang dilakukannya wajib sesuai dengan aturan syariat Islam. Walaupun yang kerjain orang mukmin, walaupun dia ikhlas, saudara, tapi nggak sesuai aturan syariat, tetap pemasalah, saudara. Contoh, ada orang punya uang satu juta, tetangganya lagi perlu duit buat istrinya melahirkan, minta bantuan minjem tengah malam si tetangga yang punya uang satu juta diberikan nek saya pinjamkan kepada kamu nanti bagaimana gantinya gantinya kapan lah yang penting kalau ganti nanti satu juta tambah satu perak ditambahin satu perak saya tanya kira-kira masyarakat keberatan nggak satu perak satu rupiah permen nggak dapat. Apa masyarakat akan bilang dia boleh? Saudara, enggak pengamalan. Masih satu juta bayar kapan aja. Yang penting tambah satu rupiah. Secara umum kalau kita pakai akal, orang tadi baik ya? Bagus ya? Tapi berdasarkan syariat boleh ya? Boleh saudara. Satu rupiahnya tadi riba tidak sesuai dengan syariat. Amal baik dia, nolong orang tengah malam, ngasih satu juta, ditolak oleh Allah. Gara-gara ada satu rupiah yang gak ngomong. Makanya tadi saya katakan. Jadi syarat diterimanya amal soleh nggak cukup yang melakukannya beriman, nggak cukup hanya dengan ikhlas, tapi pekerjaannya harus sesuai aturan syariat eh, perempuan dan lelaki yang bukan mahram eh, untuk menghormati selaman, apa kabar, santun, sopan. Kalau menurut akal, oh, itu bagus. Santun, saudara. Tapi berdasarkan syariat, boleh tidak? Ya. Boleh, saudara. Perempuan dan laki-laki yang bukan mahram bersalaman. Haram. Walaupun yang melakukannya mukmin, dia ikhlas, niatnya menghormatin, niatnya mau menghargai, Nggak ada niat-niat jelek, saudara. Tetap haram, Allah tidak terima. Saudara, kenapa? Karena bertentangan dengan aturan syariat Islam. Alhamdulillah. Ini tiga dong, sekali lagi dong. Syarat diterimanya amal soleh. Satu, yang melakukan beriman kepada Allah. Dua, yang melakukannya harus ikhlas karena Allah. Tiga, amal perbuatan yang dilakukan, saudara harus sesuai dengan aturan syariat Islam. Alhamdulillah. Yang terakhir sebagai penutup, saudara. Nabi mengatakan dalam satu hadis, Innamal a'malu niat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan harus dengan niat. Nah, saudara, wa inna malikul limri'in manawa dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya. Nah, ini ada yang salah tafsir. Ada yang salah paham. Ada orang bikin maksiat, kita tegur, apa dibilang? Yang penting kan niatnya. Ada nggak yang begitu? Ya. Ada nggak yang begitu? Ada, saudara dia bikin salah kita tegur ditegur kiai, eh pakai digawang yang pentingnya kan niat ya pak kiai yang penting niat niat saya baik eh tunggu dulu ada rumus saudara ini saya mau kasih rumus ini hari ini rumusnya saudara amal baik ditambah niat baik sama dengan baik contoh Orang sholat itu amal baik. Niatnya karena Allah. Itu niat baik. Amal baik. Ditambah niat baik. Hasilnya baik. Sudah diterima Allah. Yang kedua. Amal baik ditambah niat buruk. Sama dengan buruk. Amalnya baik. Sholat. Bagus amalnya. Niatnya supaya anak gadis tetangga jatuh cinta Nggak ikhlas karena Allah, saudara. Nggak niatnya cuma mau perhatian. Dipuji orang. Amalnya baik. Niatnya tidak baik sama dengan buruk. Yang ketiga, amalnya buruk. Tapi niatnya baik. Contohnya apa? Main judi. Kalau menang, buat bangun masjid. Eh, lihat amalnya buruk judi tapi niatnya baik sama dengan buruk buruk nggak bisa jadi nggak bisa kita ngomong yang penting kan niatnya dari mana penting niatnya yang penting amal dan niat bukan hanya niat saja amal juga penting amalnya buruk walaupun niatnya baik sama dengan buruk yang keempat amalnya buruk ditambah niatnya juga buruk. Nah, ini sama dengan bejat. Lo nah, contohnya Dia main judi. Niatnya kalau menang buat zina. Ini udah amalnya buruk, niatnya buruk. Ini bejat, saudara. Nah, berarti dari rumus tadi, yang Allah terima yang mana? Yang nomor satu doang. Amal baik ditambah niat baik sama dengan baik. Hanya itu yang Allah terima. Tapi kalau amalnya baik, niatnya buruk, ya buruk. Amalnya amalnya buruk, niatnya baik, tetap buruk. Amalnya buruk, niatnya buruk, apalagi super buruk sudah. Nah, jadi jaga yang pertama. Amal baik ditambah niat baik, hasilnya akan baik. Alhamdulillah. Nah, ini yang saya mau sampaikan pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Artinya kita perlu mengoreksi diri kita. Siapapun di antara kita, mau yang dari Jakarta, mau yang dari Kentang Jari ini, mau yang dari mana saja, wajib kita mengintrospeksi diri kita, mengoreksi amal perbuatan dan niat kita, Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pertengahan daripada bulan Sya'ban dua minggu lagi insya Allah kita masuk bulan Ramadan dan Nabi doanya di bulan bulan seperti ini diantaranya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan mudah-mudahan kita semua mengalami bulan Ramadan amin ya rabbal alamin ayo sama-sama kita baca bersidah untuk menyambut bulan Ramadan sebentar saja kami rame مرحبا يا شهر رمضان مرحبا اللهم لك المندوب الله وأنت ربنا حق حقا ونعم بالبريق وجل ذلك أهلا يبني يصير كل عسير ويجسير كل كثير ويمن كل محب يجر علينا كل عسير وتيسر عسير عليك يسير اللهم لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير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 Dan sini perlu saya kenalkan juga di belakang ini ada Ustadz Didit. Dan beliau ini